Jazakumullahu jami'an Iqra iya akhana Yaqub Adal li ata'ajjab طالبه يقدر min insidabi ayah min insidabil tabai عن هذا كله عن هذا كله في كتاب مسمى بتلبيس تلبيس إبليس فلم أرى طويلة فهنا والله أعلم وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وحبيب وحبيب وحبيب رب العالمين ولا قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله طيب ما حكم تصفيق يا إخوان Khalid Ma hukmu taswiq Ma mana taswiq Ibrahim Eh Hamzah Tepuk tangan Boleh gak hukumnya Sofyan Sofyan layak juz enak dalil nam adul wahab ayat nil ayah Zakarna fil amsi Imam Aywa, ada دليل يا Yani pemakan salatuhum indal bait illa mukaan إلا مكاء وتسبيح ini jantara dalilnya Inal ayah yang menunjukkan tidak bolehnya untuk bertepuk tangan zaman jahiliyah ketika mereka beribadah di sekitar Ka'bah cara sholat mereka dengan cara menepuk-tepuk tangan dan juga tas dia ini tas dia bersiul bahasa kita singsot ya bahasa Jawanya singsot bersiul ini adalah termasuk min masail jahiliyah termasuk perkara-perkara jahiliyah yang tidak berkenankan haram hukumnya dalam Islam. Ini jelaskan dalam nah, apa maksud jahiliyah oleh Syekh Saleh Fauzan dalam masalah tersebut. Baik. <clears throat> Kembali ke permasalahan bahwasanya sebagian kaum muslimin yang mereka membolehkan musik-musik lagu-lagu menyanyi dalam rangka untuk bisa menghadirkan hatinya bisa khusus dengan Allah Ta'ala terutama di kalangan-kalangan orang sufi ya mereka pakai lagu-lagu nasid ini nasid ini adalah torekoh ya ya torekoh ah dengan model-model nasid dan itu jelaskan dalam kitab tersebut masalah Jahiliyah bagaimana Syekh Soleh Fauzan menjelaskan ini termasuk ya nasid, termasuk manhajnya orang hizbi Ini untuk merekrut ya, menggeret untuk menarik orang-orang kaum muslimin untuk ikut kepada torekohnya untuk menarik mereka dengan cara nasid. Nah, di sini tidak diperkenankan dalam syariat dakwah dengan cara nasid <clears throat> Kemudian kita lanjutkan berikutnya wa mislu man arada ayakhudha minha lil ah-, akhirah maka perumpamaan orang yang menghendaki mengambil dari sebuah musik mendatangkan para nam penghibur-penghibur wanita dengan cara me, apa menghadirkan nyanyian-nyanyian untuk menghadirkan sebuah hati apa biar hatinya khusuk biar betul-betul hatinya terenyuh dengan lagu-lagu yang sedih dengan lagu-lagu yang indah apakah model-model pop atau model-model nasid untuk mendapatkan negeri akhirat <clears throat> ini gambarannya adalah kamisli mangkola seperti orang yang mengucapkan ana anduru ilal amri saya melihat kepada suatu perkara al muhtasin li ata'ajjaba min sun'atil qadir jadi keadaannya seperti orang yang dia saya melihat satu perkara yakni al muhtasin ini hal-hal yang baik muh mustah mustahsin dalam rangka untuk apa? untuk biar kagum dengan penciptaan Allah Ta'ala Al-Qadir adalah Allah jadi perumpamaannya adalah ketika dia ingin apa menghadirkan hatinya untuk negeri akhiratnya biar khusus ketika beribadah sehingga mendapatkan surga, mendapatkan apa yang inginkan untuk khusus dengan Allah taala. Tapi dengan model dia mengambil nasyid, dengan model dia mengambil musik-musik, ini gambarannya adalah seperti orang yang dia melihat sesuatu yang menakjubkan. Dia melihat muhtasin mungkin ini bisa apa ya? Sesuatu yang bikin dia menarik biar dirinya itu terkagum dengan penciptaan Allah mungkin bisa digambarkan bagaimana ya ini melihat seorang yang laki-laki melihat seorang wanita yang cantik misalnya atau sebaliknya seorang perempuan dia melihat laki-laki yang tampan gagah mustahsin dia melihat perkaranya demikian itu untuk mendapatkan apa? yakni betapa indahnya, betapa maha kuasanya Allah taala. Sehingga hatinya tergugah, takjub. Ini. Jadi biar hatinya sadar oh ya, maha besar Allah taala bisa menciptakan ya demikian rupanya sangat indah nak seorang pemuda yang tampan atau mungkin seorang pemuda melihat wanita masalah sangat cantik sehingga dia akan apa terkagum-kagum dengan penciptaan Allah Ta'ala ini keadaan orang yang dia mengambil nasib keadaan mengambil dia, mengambil lagu-lagu untuk dia takarub mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala biar apa hatinya betul-betul bisa khusus bisa, bisa mengarahkan ke apa yang ia inginkan keadaan seperti itu fa innahu qad akhta'a tariq nah, sungguhnya sungguh dia telah salah toreko dalam menempuh jalannya kenapa demikian li'anna ma taslabuhu syahwatu tabau indal nadar karena sesungguhnya syahwat ya tabiat dia ini akan syahwat dia akan apa tumbuh ya nafsu birahinya akan tumbuh tabiat dia terhadap wanita akan muncul ketika dia melihat yang tujuannya adalah yang utama ternyata apa yukadir tariqul fikri ini membuat keruh ya jalannya pemikiran dia wa yasalu anhu dia akan menyibukkan dirinya ini jadi dia akan menyibukkan dengan pandangannya dia kepada seorang pemuda yang tampan bukan tujuan yang utamanya Demikian juga ketika dia pakai masjid-masjid dengan lagu-lagu yang indah, dia akan tersibukkan, dia akan abah terlalaikan dengan lagu-lagu tersebut, dengan masjid-masjid tersebut. Tujuannya akhirat dia, tujuannya hati dia untuk khusyuk ternyata jadi pudar. Kenapa? Karena fikrahnya, pemikirannya nam terlena dengan pemandangan-pemandangan yang dia lihat. Nah ini, ini gambaran Afum gambarannya. Jadi dia menggambarkan apa? Seperti orang yang dia melihat sesuatu yang menakjubkan, dia melihat sesuatu yang cantik, yang tampan dalam rangka untuk apa? Biar dia takjub dengan penciptaan Allah Al-Qadir. Ini. Kalau model seperti ini dengan tujuan biar dia takjub dengan penciptaan Allah Taala Maha Kuasa, Maha apa dengan cara dengan model melihat pemuda yang tampan atau melihat seorang wanita yang cantik biar hatinya tumbuh maha besar Allah Ta'ala maha perkasa maka tujuan utamanya untuk takajub dengan penciptaan Allah Ta'ala akan pudar dengan tersibukan dia melihat wanita yang cantik tersibukan dengan pemuda yang tampan pudar demikian juga ketika dia ingin menghadirkan hatinya untuk menuju khusuk menuju biar hatinya apa lemah lembut dengan cara musik-musikan, maka sudah dia mendapatkan kebalikannya. Akan mendapatkan suatu kebalikannya. Nah ini, oleh karena itu falidzalika namna'uhu wa naqul. Oleh karena itu kita mencegahnya. Ya, kita mengharamkan untuk tidak memperbolehkan masalah tersebut. Wa naqulu dan kita mengatakan undur ila mala muqaddar fihi. Maka lihatlah ya kepada sesuatu yang tidak bisa membuat keruh mukadir yang tidak bisa membuat keruh ketika dia memikirkan sesuatu Allah ta'ala firman Allah ta'ala dalam suratnya Qaf afalam yanduru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha coba ini harusnya demikian biar dia tak takajub dengan penciptaan Allah Ta'ala terkagum dengan maha kuasanya Allah Ta'ala maha perkasanya maha kuat enam apakah mereka tidak memperhatikan langit keberadaannya di atas mereka di atas para makhluk kita di bawah langit bagaimana kita meninggikan langit tersebut kemudian dan kita menghiasinya langit tersebut ini langit ditinggikan. Dihiasi dengan bintang-bintang. Dihiasi dengan yang sangat indah. Ada bulan, ada bintang-bintang ketika malam harinya. Dalam keadaan tanpa tiang, dalam keadaan tanpa retak-retak. Ini ya. Kalau kita melihat di atas kita mungkin ini apa? Sak ya sakfun atap. Di atas kita ini apa? Atap. Ada tiangnya, ya kemudian pecah ada yang retak macam-macam nah ini langit yang sangat besar. Kita lihat nggak ada yang retak, nggak ada yang pecah-pecah tanpa tiang. Seharusnya demikian melihat ketika dia ingin apa menghadirkan hatinya takajub dengan penciptaan Allah Taala biar dia apa takajub maka lihatlah langit-langit lihatlah gunung-gunung bukan dengan cara melihat wanita yang cantik pemuda yang tampan malah kebalikannya dia akan terblinger, tertipu. Karena sibuk dengan pemandangannya yang cantik dia akan terbawa kecantikan tersebut bukan takjub dengan penciptaan Allah taala bukan, tapi dia takjub sehingga hatinya akan dulu dengan orang tersebut karena kecantikannya. Wa man dan orang yang mengatakan innahu la yu'assiru indi sesungguhnya yang demikian tersebut itu nggak bisa mempengaruhi pada diri saya ini ya tak kalah melihat langit itu nggak bisa mempengaruhi saya nggak bisa menghadirkan hatinya untuk takjub dengan kekuasaan Allah Taala mayu'assiru indi huri, apa-apa yang selainnya bisa terpengaruh ya. Selain saya bisa ta'ajub tapi saya nggak bisa. Ini karena memang min ya incidabut tab'i ilal hawa. Karena adanya kecondongan dia ya. kecondongan orang tersebut ketika dia nggak bisa untuk tadabur sehingga tidak bisa nam ta'ajub dengan pensebutan Allah taala karena sudah Tapi hanya dia kepada hawa nafsu ini tabiat dia sudah condong pada hawa nafsu sehingga nggak bisa untuk taat ketika dia melihat langit, bumi, gunung-gunung yang begitu besarnya, yang begitu indahnya. Karena mudda'iyan mayukhalifu al-jibillah. Maka dia yang mengaku apa-apa yang dia selisihi salah tabiatnya dia. Dia mengakui ya. Tapi ternyata malah menisi tabiat dia fala yul tafatu ila dakwahu maka enggak usah ya diperdulikan dengan pengakuan tersebut waqad balagtu fil kasfi an hadha dan sungguh aku telah mendalam dalam masalah tersebut ya untuk membuka untuk membongkar tentang perkara-perkara tersebut bagaimana ya syaitan bagaimana iblis dan tentaranya menipu Bani Adam fi kitabi al-musamma dalam kitab saya yang diberi judul Talbisu Iblis. Ini ya kerancuan iblis, membuat iblis akan membuat rancu pada Bani Adam tak kala dia menempuh untuk yang benar ternyata diarahkan oleh iblis jalan yang salah. Nah ini falam aro ya tatwil maka di sini saya memandang tidak tidak memandang untuk berpanjang-panjang ini terakhir ya yang disampaikan oleh mualif sebenarnya bagaimana makar setan, bagaimana ya tarekah iblis dan tentaranya menggiring kaum muslimin tersesat jalan dari jalan yang lurus. <clears throat> Taib. Selesai insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang masalah bab Adab, ma'isah wa akhlak an-nubuwah. Taib ilahuna wa alam bisawab ilahuna tafadalu hafizakumullah